Baik, Ustaz, malam ini kita akan mengkaji uh, di poin keberapa? Nih, 96. 96 ya. ya. Rekan dakta, kita simak bersama-sama. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin.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 melanjutkan kajian dalam penjelasan makna iya karena abu dua iya karena stain. Di mana kita masuk ke poin yang ke-96. Dalam poin ini Syekh Abdurrahman Dasar rahimahullah menyebutkan ubudiyatullah la tastaqimu ma'a khiyanatillahi wa rasulih. في الإخلال بأوامره وعدم الانتهاء عن زواجره وتضييع حدوده وضرب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعرض الحائض ذلك أن الله حمل عباده الأمانة فيما كلفهم به من إقامة شرائع دينه وإيجاب نصرته وحمل رايته فمن لم يقم بذلك خير قيام ولم يجعله غاية اهتمامه بحيث لا يشغله عنه مال ولا ولد فقد خان الله ورسوله pada poin ini bahwa seorang yang menyatakan diri sebagai muslim dan menyatakan ia akan abud wa ia akan astain bahwa ibadah dia tidak akan pernah lurus apabila masih terdapat pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Pengkhianatan itu dalam bentuk mengabaikan terhadap perintah-perintah Allah dan tidak berhenti daripada semua larangan-larangan Allah dan kemudian menyia ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengabaikannya. Dan itulah bentuk daripada satu pengkhianatan bagi seorang yang menunjukkan ibadahnya belum beres. Karena setiap hamba itu dibebankan kepadanya oleh Allah sebuah amanat yang harus ditunaikan berupa penegakan syariat Allah, syariat agama Allah, dan wajib untuk membela agama Allah dan mengangkat bendera kebenaran Islam. Maka siapa yang tidak menjalankan itu dengan sebenar-benarnya dan tidak menjadikan itu sebagai tujuan hidupnya dan seluruh perhatiannya. Karena dia disibukkan oleh harta atau disibukkan oleh anak atau disibukkan oleh yang lainnya. Maka sungguh orang seperti itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah. Berarti kalian akan berkhianat kepada amanat yang ada pada pundak kalian. Sementara kalian mengetahuinya itu. Sekalian amanat yang diembankan kepada kita adalah bentuknya kita menjalankan syariat Allah. Apabila kemudian amanat ini yang telah disampaikan kepada langit, bumi, gunung, yang semuanya menolak karena beratnya, tapi memang kemudian dimau diemban oleh manusia, jika manusia itu tidak mampu menjalankan secara benar terhadap amanat risalah Allah ini, maka dia pasti mempunyai dua sifat, dia berbuat zalim atau kemudian dasarnya atas dasar kebodohan. Apabila kita mengetahui makna amanat ini secara benar dengan ilmu yang benar dan diamalkan secara konsekuen, maka kita akan mampu untuk menjalankan amanat itu secara bagus atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang tidak menjalankan ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah adalah disebut sebagai pengkhianat. Betapa ruginya kalau kemudian kita mendapat suatu predikat sebagai pengkhianat. Pengkhianat yang karena lengah terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya itu akan dapat diperoleh seseorang di dunia apalagi di akhirat kelak. Tanggung jawabnya begitu besar. Karenanya Al-Quran menyebutkan peringatan tentang betapa bahayanya khianat ini. Dan khianat tentunya lawan daripada amanat. Tadi saya sebutkan, jika seseorang tidak menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya secara benar, maka dia berarti telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Itu di dalam semua hal, baik di dalam masalah akidah, atau di dalam masalah ibadah, atau di dalam masalah akhlak, atau dalam masalah-masalah yang lainnya. Karena sesungguhnya hidup ini hanya sekali. Kalau tidak ditunaikan secara benar, berarti kita telah berkhianat kepada Allah SWT. Karena dalam ayat Al-Quran ada sekitar 16 ayat tentang masalah khianat ini. Di antaranya pada saat Anisa ayat 107 Allah katakan, Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak menyukai orang yang pengkhianat dan pembuat dosa. Begitu pula ketika kemudian Allah menyebutkan tentang dua manusia wanita yang hidup bersama dua nabi. Tetapi mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri yang salehah. Sehingga mengikuti kehendak hawa nafsunya, mengikuti kehendak-kehendak syaitan, dan tidak mentaati suaminya. Allah sebutkan tentang dua wanita itu di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Fakhanatahuma. Falam yughni 'anhuma min Allah syai'a. Wa khilad khulan nar ma'ad dakhilin. Allah telah memberikan permisalan tentang orang-orang kafir atau kepada orang-orang kafir yang mereka itu diantaranya adalah istri Nuh dan istri Fir'aun, eh, istri Lut alaihissalam. Jadi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam. Dan kedua wanita ini berada dalam lingkungan lindungan dua nabi, hamba Allah yang saleh ini. Tetapi apa yang terjadi kata Allah karena tahta abdani min ibadina. Mereka berada dalam lingkungan dan tanggungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh kata Allah. Tetapi kedua istri itu telah berkhianat kepada keduanya. Tetapi dua suaminya itu tidak mampu untuk membela kedua istrinya itu karena pengkhianatan mereka kepada Allah. Makanya mereka ditetapkan oleh Allah Eh, kedua wanita itu masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kedua nabi yang kita kenal sebagai Nabi Nuh dan Nabi Lot adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Yang tetapi meskipun begitu mereka tidak mampu membela istri-istrinya yang telah berkhianat itu. Bagaimana dengan kita? Kita hamba Allah yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, penuh dengan kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Apakah kita mampu untuk melakukan sesuatu melebihi porsi yang ditetapkan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam? Namun bedanya kalau kemudian dua wanita ini disebutkan mereka adalah orang-orang yang telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak taat kepada suaminya. Karenanya mereka dikecam oleh Allah sebagai kedua pengkhianat. Dan kita tentunya baik sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai anak atau sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini. Kalau kita tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah dalam hidup ini, maka berarti kita telah berkhianat. Betapa ruginya kalau kemudian kita mencapai tingkatan seperti itu. Karena Allah SWT mengatakan Inna Allah la yuhibbul khainin Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat itu Makanya sifat khianat itu tidak ada pada diri orang mukmin. Sifat khianat itu ada pada dirinya orang munafik dan orang-orang kafir pada umumnya. Karenanya pengkhianatan itu akan kita temukan dari mereka yang melanggar Allah dan Rasulnya itu. Di antaranya orang munafik itu adalah wa tuminah khana. Kalau diamanati dia khianat. Diamanati harta dia khianat. Diamanati jabatan dia khianat. Diamanati mendidik anak dia khianat. Diamanati berbagai macam tanggung jawab dia khianat. Dan itu pertanda bahwa orang itu telah rusak hatinya. Dia tidak tahu lagi apa itu arti amanah dan Anda akan menemukan betapa sulitnya sekarang ini mencapai orang yang mampu mengemban amanat secara benar. Perhatikan sabda Rasulullah SAW tentang para pemimpin yang jika mereka mengambil pejabat-pejabat, petugas-petugas yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau ketentuan yang objektif terhadap kemampuan mereka disebabkan karena kedekatan karena sogokan, karena berbagai hal yang kemudian menjadi cenderung meninggalkan yang lebih utama untuk mendapatkan yang utama atau bahkan yang yang lemah dan kemudian kurang itu maka itu telah berarti dia berkhianat kepada Allah Rasulullah mengatakan man waliya min amril muslimina syai'a fawalla rajulan fa yajidu man hu aslah lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulah bahwa siapa yang kemudian mengemban tanggung jawab pemimpin, memimpin kaum muslimin dalam satu jabatan tertentu. Kemudian dia mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan di tempat itu. Padahal dia menemukan orang lain yang lebih pantas. Orang lain yang lebih cocok. Orang yang lain lebih mampu bagi kaum muslimin. Maka orang atau pemimpin seperti itu, dia telah berkhianat kepada Allah SWT. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Man waliya min amri muslimin syai'an fa walla rajulan limawaddatin aw qarabatin bainahuma faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimin. Beliau katakan bahwa apabila ada seorang pemimpin dari kaum muslimin yang mengemban amanat kepemimpinan, kemudian dia menugaskan seseorang untuk menduduki satu jabatan disebabkan karena kedekatan disebabkan karena kecintaan atau hubungan antara satu sama lain dengan antara mereka itu. Kalau itu kemudian terjadi sementara dia masih menemukan orang lain yang lebih mampu men menjalankan tugas itu, maka orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Baik, dakta, malam ini kita bicara tentang satu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentu saja semua yang kita miliki adalah amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita harus kita jalani dengan baik sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Baik, masih dari Giri Agus Salim, 77 Bekasi, Dakta 107 FM, berpikir positif, bertindak arif. Rekan Dakta masih bersama saya pemandu acara Anwar Ansori Mahdum, juga ditemani rekan Firman Hakim, terus menemani Anda lewat kajian malam Akidah Tauhid bersama Ustadz Farid Tukbah. Baik, Ustaz, kita kembali ke kajian yang tadi tertunda. Silakan. Ya, barakallahu kita ya, Eh, perlu diketahui bahwa apa yang tadi saya sebutkan sifat orang mukmin dia jauh dari khianat. Pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada kedua orang tua, pengkhianatan kepada istri, pengkhianatan kepada suami, pengkhianatan kepada berbagai macam mereka yang punya hak ada diri kita dalam bentuk melanggar Allah SWT, melanggar Rasulullah SAW dalam ketentuan sunnahnya. Karena itu kalau kemudian itu terjadi, maka jalan yang terbaik bagi kita adalah bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk kemudian memperbaiki diri. Agar kemudian kita menjadi manusia yang dapat menjalankan tugas amanat secara benar. Karena kita tidak tahu kapan umur kita akan datang untuk menjenguk kita Makanya Allah SWT mengingatkan kepada kita hal-hal yang paling banyak melalaikan daripada Allah SWT. Dalam surat Al-Munafiqun Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan karena harta dan anak kalian untuk mengingat Allah. Maka siapa yang melakukan itu maka dialah orang yang merugi. Makanya ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Anfal itu langsung setelah Allah menyebutkan jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya berarti kalian berkhianat kepada amanat yang Allah berikan kepada kalian. Maka Allah katakan wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah ujian. Kalau sampai harta dan anakmu itu memalingkan kamu dari Allah, maka sungguh kamu telah berkhianat kepada Allah. Kalau kemudian hartamu dan anakmu itu tidak kemudian diarahkan ke arah Allah, maka berarti kita telah melalaikan amanat itu, berarti kita telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah 'indahu dan sungguh Allah mempunyai pahala yang besar. Karenanya di dalam apa yang terjadi dalam rumah tangga umpamanya bahwa kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid satu kali dia bersama dengan para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah di sana ada sahabat wanita ada sahabat pria yang mereka sedang mendengarkan arahan pengajian dari Rasulullah SAW tiba-tiba Rasulullah mengungkapkan satu ungkapan yang menjadikan mereka terperanjat Rasulullah mengatakan begini la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli Mungkin di antara yang ada ini, ada orang yang kemudian mengungkapkan kepada orang lain apa yang terjadi hubungan dia dengan istrinya. Berarti rahasia rumah tangga. Atau ada juga seorang wanita yang kemudian memberitahukan kepada orang lain apa yang terjadi dengan suaminya. Maka kemudian orang-orang pun tertegun melihat apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Maka Asma Asma ini adalah seorang wanita dari sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal wanita yang cerdas. Saking cerdasnya itu, suatu kali dia bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang menunjukkan memang dia ini orang hebat. Artinya orang cerdas itu bukan hanya selalu dari lelaki, iya. kadang-kadang timbul dari perempuan. Makanya hargailah pikiran perempuan itu kalau memang itu adalah pikiran yang yang cerdas. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah kepada kaum pria maupun wanita. Kenapa syariat yang engkau bawa ini lebih menguntungkan kaum pria daripada kaum wanita?" Hmm. Padahal kami ingin mendapatkan pahala seperti kaum pria itu. Kaum pria diwajibkan untuk sholat berjamaah, kami tidak. Kaum pria diwajibkan untuk mendatangi sholat Jumat, kami tidak kaum pria diwajibkan untuk mengantarkan jenazah sampai kuburan kami tidak. Padahal kami ingin melaksanakan semua itu. Termasuk kaum pria diperintahkan untuk jihad fisabilillah. Kami tidak. Justru kami di rumah menjaga is, menjaga anak, menjaga hartanya. Padahal kami ingin mendapatkan pahala orang-orang yang seperti itu. Maka kata Rasulullah, perhatikan wahai sahabat-sahabatku. Tidak pernah aku melihat pertanyaan sehebat perempuan ini. Itulah Asma binti Yazid binti Sakan yang kemudian dia katakan wahai Asma sampaikan kepada wanita di belakangmu jika para istri itu melaksanakan tugasnya dengan benar maka seluruh pahala yang kamu sebutkan dia itu yang kamu sebutkan tadi itu dia akan memperolehnya luar biasa betul jadi posisi istri ketika di rumah itu bukan berarti dia nggak berperanan apa-apa dia mempunyai peranan besar di dalam mendorong suaminya, dalam kemudian memberikan semangat kepada suaminya, kemudian bersabar menunggu kedatangan suaminya. Itu semua adalah merupakan perjuangan dan itu semua bernilai sisi Allah SWT. Nah, Asma ini begitu beraninya dia. Ketika Rasulullah bertanya seperti itu, adakah orang laki menceritakan tentang istrinya atau seorang istri menceritakan tentang suaminya? Maka kemudian mereka begitu tertekun. Tiba-tiba Asma mengatakan, "Ya, demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah ada itu ya Rasulullah. Innahunna layakulna. Sungguh kaum wanita itu mereka mengatakan itu. Artinya persaksian daripada Asma bahwa ternyata banyak di antara wanita yang mereka itu suka menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. Wa innahum la dan kalaupun ada orang laki pun mereka berbuat yang sama kata Asma. Maka Rasulullah SAW mengarahkan mereka. La taf'alu fala taf'alu. Jangan kalian berbuat seperti itu. فإنما ذلك مثل syaitana fi tariq fa ghashiha wa nas yandurun itu ibarat eh, sebenarnya setan eh, laki ketemu dengan setan perempuan kemudian mereka melakukan hubungan di depan umum dan itu dilihat oleh orang banyak. Nauzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW menempatkan manusia yang paling buruk dari kiamat nanti adalah seorang istri ataupun seorang suami yang kedua-duanya sudah menunjukkan keterbukaannya satu sama lain, tetapi itu kemudian diungkapkan kepada orang lain. Maka itu adalah merupakan suatu pengkhianatan terhadap suami istri. Karena itu pengkhianatan ini bukan hanya sebatas dalam rumah tangga. Kalau di sana ada apa pelanggaran terhadap Allah SWT. Juga dalam kepemimpinan yang tadi saya sebutkan juga di dalam seluruh perilaku kita. Mungkin saja seseorang itu berkhianat. Seperti umpamanya Sufyan Atsaur rahimullah satu kali sedang beliau mengajar murid-muridnya. Tiba-tiba ada anak dari muridnya itu yang nakal matanya. Dia memperhatikan wanita yang sedang berjalan. Kemudian Sufyan Atsauri memperhatikan mata anak itu. Kemudian beliau mengatakan, dengan membacakan ayat Al-Quran surat Ghafir ayat 19 ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur Allah Maha tahu tentang pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati Allahu akbar berapa kali mata kita telah berkhianat kepada Allah memandang yang diharamkan berapa kali kita menggunakan telinga kita untuk yang diharamkan kepada Allah, mendengarkan musik-musik, mendengarkan hal-hal yang buruk. Yang itu ada terdapat pelanggaran kepada Allah. Berapa banyak mulut kita berbicara sesuatu yang tidak benar. Berapa banyak kita berbicara sesuatu yang bohong. Berapa banyak mulut kita yang kemudian mengungkapkan sesuatu yang jorok. Yang kesemua itu adalah merupakan satu pelanggaran dalam syariat Allah maka ya Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Wahai orang bertakwa, berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, tidak mengandung berbagai macam bentuk penyimpangan itu. Berapa banyak lisan kita kita gunakan dalam hal yang dilarang oleh Allah. Dan itu adalah merupakan pengkhianatan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu dengan seorang istri Nabi yang lainnya bernama Safiyah. Kemudian dia mengatakan, ngapain datang dekat dari rumah orang yang pendek? Karena Sofia ini memang keturunan Yahudi, putih dan pendek orangnya. Kemudian itu dilecehkan oleh Aisyah. Ngapain datang dari rumah orang pendek? Dan itu adalah ucapan yang melanggar syariat Allah. Karena melecehkan orang lain. Memojokkan orang lain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan Perhatikan apa yang kamu katakan, wahai Aisyah. Sungguh, kalau kata-katamu itu ditaruh di lautan, maka laut air lautan yang asin itu menjadi apa? Hilang rasa asinnya, hmm. menjadi tawar hmm. gara-gara hmm. satu katamu itu. Sehingga saya itu maka Aisyah berhenti tidak lagi mengatakan kepada apa ini eh, maduannya itu. Hmm. Ya biasa, antara madron biasa juga <laughs> membicarakan sesuatu yang sering yeah. mojokkan dan itu adalah keliru. Ya, harusnya sering menjaga, harusnya hmm. sering memuji, bukan sering mojokkan Nah, itu terjadi dan Rasulullah langsung meluruskannya. Namun memang itulah keadaan manusia. Seringkali imannya turun, seringkali dipancing oleh orang kemudian mengatakan kata-kata yang kemudian tidak benar atau mengandung ketidakbenaran. Karenanya sekalian kita bisa dengan istighfar, dengan baca Al-Quran, dengan menyampaikan kebenaran, berdakwah dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi penghapus dari semua kata-kata kita yang tidak betul itu. Saudara sekalian, rahimakumullah. Begitu pula tangan kita yang kemudian mungkin sejak kita mengambil hak orang Mungkin kita menyakiti orang dengan tangan kita itu. Mungkin kita memukul istri kita dengan tangan kita itu. Padahal itu adalah sesuatu yang terlarang. Apalagi memukul muka. Itu adalah terlarang. Seorang suami berani memukul muka istri itu terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La tadribul wajah. Jangan kamu membunuh, apa, memukul muka. Wala tuqabbeh. Dan jangan pernah kamu mengatakan kepada istrimu, jelek kamu. Membawanya ya, hitam kamu atau pendek kamu atau ungkapan-ungkapan yang kemudian akan menyakitkan hati sang istri itu. Dan itu adalah sesuatu yang terlarang. Karenanya sekalian, maka kita perlu untuk menjaga keutuhan tangan kita. Jangan sampai ada tangan ini gunakan untuk menyogok atau menerima sogokan. Karena baik yang menerima sogokan ataupun yang menyogok dua-duanya di neraka kata Rasulullah. Dan itu adalah merupakan pengkhianatan dari tangan itu kita pun mempunyai kaki yang mungkin kita gunakan kaki itu ke nightclub, ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perselingkuhan dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan satu pengkhianatan kepada Allah dalam menjalankan tugas kaki itu. Makanya seluruh anggota tubuh itu mempunyai tugas yang tugasnya itulah ditetapkan oleh syariat Allah. Jika kemudian seseorang menggunakannya pada yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka sungguh orang itu telah melanggar syariat Allah dan telah berkhianat kepada Allah. Jika ada seorang makan dengan tangan kiri, pada seharusnya dia gunakan dengan tangan kanan, tangan kiri untuk sesuatu yang yang apa? Yang kotor, untuk bersihkan sesuatu yang yang tidak bagus. Tapi kemudian dia gunakan tangan kiri untuk makan. Karena biasa melihat film, melihat orang-orang bule, biasa mereka makan tangan kiri atau minum tangan kiri. Dia ikuti itu. Maka sungguh dengan cara itu saja dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya karena dia telah menggunakan tangannya bukan pada tempatnya. Nah begitu pula seluruh ketentuan-ketentuan amanat yang Allah bebankan kepada kita termasuk kalbu ini. Termasuk hati ini sesuatu yang kemudian luar biasa nilainya. Termasuk otak kita itu. Makanya jangan kemudian kita berpikir ke arah yang kemudian terlarang, berpikir ke arah kemudian yang menjurus kepada penyimpangan, atau kemudian kita mempunyai perasaan-perasaan yang buruk, yang bentuknya suudan dan sebagainya. Dan itu semua adalah bagian daripada pengkhianatan. Cobalah kita perhatikan sabda Rasulullah dalam kaitan dengan masalah kepemimpinan khilafah. Rasulullah mengatakan kepada Quraisy, makanya para ulama menguatkan di antara kepemimpinan syarat khalifah itu adalah dari Quraisy. Selama mereka menegakkan agama. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Ya syura Quraisy, fa innakum ahlu hadal amri malam ta'sullah wahai orang-orang Quraisy sesungguhnya kalian adalah orang yang pantas menerima amanat kepemimpinan ini selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah fa idza asaitumuhu ba'atha ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadhib fi yadihi thumma laha qadhibahu fa idza huwa abyad yaslad Wah, kemudian Rasul katakan kalau kalian betul-betul menjalankan amanat kepemimpinan dan kalian tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah sepantasnya kalian lakukan. Tetapi kalian bila bermaksiat kepada Allah, Allah akan utus kepada kalian orang yang akan membengkokkan kalian sebagaimana bengkoknya apa ini eh, besi ini. Rasulullah SAW tunjukkan besi yang dibengkokkan oleh beliau. Dan itu adalah merupakan satu bentuk konsekuensi ketika apa amanat kepemimpinan itu tidak dijalankan secara benar. Nah, begitu pula dalam semua tatanan kehidupan kita. Dan jangan sampai kita dilalaikan dari Allah karena kesibukan dunia, karena kesibukan syahwat, karena kesibukan anak, karena kesibukan berbagai macam bentuk yang memalingkan dari Allah itu. Dan itu berarti pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia kepada Sang Khalik dan juga Begitu pula pengkhianatan kepada manusia yang ada mempunyai hak yang kemudian harus ditunaikan secara benar sesuai dengan syariat Allah seperti hubungan baik kita dengan orang tua kita, hubungan baik antara suami istri, hubungan baik anak kepada orang tua dan seterusnya. Begitu pula orang tua kepada anaknya dan seterusnya. Karenanya ketentuan-ketentuan akhlak yang diajarkan oleh Islam telah diterangkan secara panjang lebar oleh Rasulullah dalam uh, tatanan Eh, contoh-contoh uh, langsung yang beliau tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saudara sekalian, kita perlu untuk menjaga keutuhan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, supaya kita menunaikan amanat syariat Allah ini secara benar dan dapat terhindar dari pengkhianatan yang itu telah diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal yang tadi saya bacakan, supaya kita tidak menjadi orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Wallahu a'lam. Baik, rekan akta masih dari Gwi Agus Salim, 77 Bekasi, 107 FM, berpikir positif, bertindak arif. Masih bersama saya, pemandu acara, Anwar Ansari Mahdum, juga rekan Firman Hakim lewat kajian malam bersama Ustadz Farid Uqbah. Dan rekan dakta jika Anda ingin terus menyimak kajian-kajian yang disampaikan beliau lewat kajian setiap malam, ya Anda bisa menyimak di uh, eh, www.alislamu.com. Ya, jadi kalau Anda hari ini mungkin tidak punya kesempatan karena kesibukan atau juga terputus kajiannya karena beberapa hal, Anda bisa mengklik di www.alislamu.com. Jadi ini adalah siaran tunda yang dilakukan oleh Al-Islam dan semuanya ini atas kerjasama Radio Dakta dengan Yayasan Al-Islam. Baik Ustaz, kita sudah uh, tersambung di beberapa layanan ya termasuk juga SMS yang nampaknya sudah begitu banyak tapi mungkin sudah tersambung lewat 8816363 kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ina di negara kaum. Silakan. Um ini Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini mengenai masalah yang sekarang saya hadapi saya seorang uh, istri kedua. Ya. Yeah. Uh, saya menikah dari tanggal 1 Maret kemarin. Sekarang uh, suami saya uh, apa namanya nggak setuju pernikahan ini nggak setuju oleh kedua orang tua mereka dan hmm. juga istrinya kami memang menikah siri yang sekarang ini uh, eh, suami saya itu ditahan sama istri sama keluarganya. Hmm. Eh, Baik, uh, pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Ina, sejatinya pertanyaannya memang dilantarkan di acara Samara ya. <laughs> Sakinah Mawadah warohmah. Iya karena disitulah memang ruang untuk uh, apa namanya keluarga. Hmm. Tapi saya serahkan ke Ustadz ini. <laughs> ya, barakallahu fikum. Memang eh, dalam hidup ini hmm. ada selalu apa kondisi Betul. di mana eh, setiap kaidah ada pengecualian. Ya. Dalam syariat pun seperti itu bahwa kemudian yang namanya poligami itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Mm. Tetapi oleh sebagian orang itu dianggap sebagai sesuatu apa ini beban yang sangat berat. Mm. Sebagian orang bisa menerima itu dan sebagian lagi tidak bisa, bukan tidak bisa menerima, tetapi tidak mampu menerima itu. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kita bilang fattakullaha mastata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan kemudian jangan lupa untuk selalu uh, meminta kepada Allah pertolongan karena apa yang tadi disampaikan telah terjadi. Kalau belum terjadi lain lagi. Ini kalau ini sudah terjadi berarti memang harus dicarikan jalan secara baik-baik hmm. untuk uh, penyelesaiannya terutama dengan suami Anda apa yang menjadi tanggung jawab suami Anda dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh agar kemudian e, rumah tangga ini tidak menjadi berantakan dan tidak menjadi rusak dan yang penting bahwa kemudian seperti kata Allah di dalam surat An-Nisa wa in tuslihu wa tattaku kalau kalian itu berbuat islah yaitu cara untuk berdamai cara untuk memperbaiki satu sama lain dan kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah fa Allah bima ta'maluna khabir dan Allah semuanya mengetahui apa yang kalian berbuat ya jadi memang kalau kita lihat dalam ayat itu dan ayat sebelumnya itu dua syaratnya hmm. antahsinu wa tattaqu yang kedua antuslihu wa tattaqu jadi kamu berbuat ihsan berbuatlah yang terbaik jadi selain kita apa ini e, memperbaiki diri juga kita berbuat yang terbaik kepada suami kita, kepada mungkin mertua kita, kepada siapa yang langsung berkaitan dengan hubungan pernikahan itu. Berbuat yang terbaik. Kemudian perbaiki diri Anda. Ini e, tuhsinu wa tatahu, bertakwa. Jadi tuslihu wa tatahu juga dalam upaya upaya perdamaian, upaya perbaikan dan seterusnya ditambah juga dengan ketakwaan itu. Maka dengan dua cara ini insya Allah E, masalah itu akan bisa diselesaikan. Dan kalaupun kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya di ayat e, Nisa 30 itu kemudian kalau kemudian Allah tidak mentakdirkan kebersamaan lagi antara suami istri itu, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi masing-masing pihak. Baik. Dan itu adalah jalan yang paling terakhir. Barakallahu fiik. Ya. Baik, ini juga ada kaitannya dengan masalah poligami ini tadi ya. Tapi kita berikan kesempatan dulu kepada yang berhubungan <laughs> berhubungan maksudnya menelpon kita assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya radionya tolong dikecilkan tadi. iya assalamualaikum pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh siapa ini dari Jawa gitu pak Ustaz dari kampung gitu ya iya siapa eh, Pak Ukit gitu Pak Ukit silakan hmm. Ini Pak Ustaz menarik juga Pak Ustaz masalah hianat kepada Allah dan Rasulnya Pak Ustaz. Iya. Nah, ini eh, ini maaf Pak Ustaz, maaf, maaf sekali saya. Kalau di sini kan suka ada uh, yang seramah-seramah gitu terus sambil apa ya menyimpang dah dari aturan Al-Quran dengan Sunnah ya jadi kalau orang sini begitu ya bercanda-canda gitu Pak Ustaz. Nah hmm. itu termasuk khianat tetangga itu Pak Ustaz? Iya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima ya. kasih Pak Ukit ya. ya. Silakan. Barakallahu Pak Ukit, eh, bercanda itu adalah tabiat manusia. Dan di dalam bercanda dalam Islam itu ada ketentuan dan adabnya ada sopan santunnya. Ketika bercanda itu melebihi porsinya sampai kecekakaan dalam satu majelis, tertawa yang terbahak-bahak dalam satu majlis itu sudah melebihi porsi yang dibenarkan. Rasulullah SAW ketika saya kumpulkan sekian banyak hadis tentang bagaimana bercandanya Rasulullah, hmm. itu beliau tidak melebihi daripada senyuman yang ada dari bibir beliau tidak sampai cekakan seperti itu apalagi dalam majlis taklim hmm. bahwa kemudian orang tertawa itu ada sesuatu yang wajar jika kemudian di sana ada hal yang menarik untuk menjadi tertawa tetapi bagaimana tertawa itu secara benar tidak boleh melebihi porsinya kemudian apalagi yang tidak boleh itu mentertawakan orang lain ketika umpamanya ada orang bertanya pertanyaannya itu tergagap-gagap apalagi dalam bahasa yang terpatah-patah bawahnya. Kemudian orang pada tertawa, tidak boleh itu. Atau kemudian uh, melihat ada seseorang yang kelihatan cacat umpamanya, kemudian dia buat tertawaan, itu tidak boleh. Makanya tertawa itu kata Rasulullah SAW, uh, uh, wailun Wailan, wailan. Liman haddatha fakadab liyadhaka minun nas. Celaka, celaka, dan celaka. Orang yang berbicara, kemudian dia berbohong. Tujuannya supaya orang banyak tertawa begitu. Jadi kalau membuat orang tertawa sampai kemudian dia berbohong, itu Rasulullah menyebutkan tiga kali celaka, celaka, celaka. Dalam riwayat lain itu pengertian wailun itu adalah satu bagian tepat di neraka. Berarti dia di neraka, di neraka, di neraka. Jangan sampai kita berbohong yang membuat orang tertawa, tetapi kemudian dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Nah, di dalam setiap taklim pun kita jaga kehormatan itu dan Rasulullah mengingatkan jangan kalian berlebihan dalam tertawa, karena itu dapat mematikan hati. Barakallahu fikum. Ya, baik Pak Uki ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Dan ini ada satu pertanyaan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar di radio, salah satu radio swasta, bukan dakta tentu saja, bahwa ada seorang ibu yang akan murtad bila kiai nyelenehnya itu berpoligami. Apakah ibu dimaksud itu termasuk syirik atau bagaimana tadi? Ya, uh, ibu yang mengatakan seperti ini ada dua kemungkinan. Iya. Yeah. Ima dia tahu uh -huh. bahwa menolak poligami itu adalah merupakan satu kekafiran, mm -hmm. karena itu menolak hukum Allah, mm -hmm. maka dia bisa jatuh ke dalam hukum kafir itu. Mm meskipun di dalam pelaksanaannya untuk menetapkan dia kafir atau tidak harus ada lembaga lain. Yeah. Biasanya itu lewat pengadilan. Hmm. Namun secara umum bahwa perbuatan itu telah mengarah, mengarah kepada kekafiran. Hmm. Bila dia tahu bahwa wali kami adalah merupakan ketentuan syariat Allah, maka siapa yang menolak ketentuan itu maka kafir keluar dari Islam. Apabila kemudian yang kemungkinan yang kedua, dia itu orang bodoh. Orang bodoh tapi ikuti hawa nafsu. Pokoknya saya nggak setuju aja poligami. Kalau kemudian ada orang melakukan itu, maka saya murtad apalagi menunjukkan hmm. si fulan atau si orang yang dimaksud itu kalau dia berbuat gimana saya murtad berarti dia Islamnya bukan karena Allah karena manusia itu yeah. dan itu adalah merupakan satu bentuk kebodohan dari hmm. orang yang seperti itu baik Nauzubillah min dzalik ya kita terima kembali di layanan telepon 8816363 assalamualaikum assalamualaikum dengan siapa ibu dengan Umu Naila Umu di di Serang Silakan. Jadi hmm, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, gimana ya Ustaz supaya kita tetap uh, menjaga wajiban kita sama Allah, hmm. tidak berkhianat sama Allah, tapi uh, keluarga tetap um, mendapat prioritas ya Ustaz. Iya. Yeah. Nah, kita gitu aja Ustaz, iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, memang Eh, kiat menjaga hubungan dengan Allah itu berarti memang dalam bentuk kesolehan pribadi kita. Tidak ada orang pun yang tahu nah bagaimana hati kita kepada Allah. Apakah itu jujur, ataukah itu kemudian ada kebohongan, atau kemudian mengandung kemunafikan dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu, dan kita yang merasakan. Karenanya uh, hubungan kita kepada Allah ini harus dibangun dalam tiga hal. Ya Bu ya, dalam dibangun dalam tiga hal. Yang pertama, Eh, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bahwa Allah adalah segala-galanya, di atas segala-galanya. Maka kita sering mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak ada lagi besar dari Allah. Ya Allah lebih kita cinta daripada yang lainnya. Kalaupun kita mengorbankan semua yang kita miliki untuk Allah, kita lakukan itu. Kalaupun leher ini lepas karena untuk Allah, maka kita pun lakukan itu. Nyatakan dalam diri yang paling kita cintai adalah Allah. Yang kedua, Jangan berharap kecuali kepada Allah. Karena harapan kepada manusia banyak mengecewakan. Hmm. Makanya berharaplah selalu kepada Allah. Itulah adalah merupakan suatu bentuk ketergantungan manusia kepada Allah yang tinggi. Kalau Anda berharap sukses, mintalah kepada Allah. Kalau Anda berharap untuk mendapatkan jodoh yang soleh, mintalah kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan segala apa yang Anda inginkan, mintalah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan dalam diri Anda rasa takut kepada Allah. Jangan pernah untuk melanggar Allah. Jangan pernah untuk kemudian berpikir ke arah yang melalaikan tanggung jawab kepada Allah. Itu kita bangun. Nah apabila tiga hal ini kita bangun di dalam diri kita. Kata para ulama kita ibarat burung. Hmm. Badannya itulah cinta. Sayap kanannya adalah harap. Hmm. Dan kemudian sayap kirinya itu adalah rasa takut. Allah. Kalau itu muncul dalam diri kita maka kita terbang ke arah Allah SWT. Adapun bagaimana menjaga keluarga ini dan ini adalah merupakan kesadaran bagi kita untuk mengetahui hak dan kewajiban di dalam rumah tangga kita. Yang paling penting dalam rumah tangga itu adalah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagi keluarga yang kemudian sadar untuk bagaimana rumah tangganya dibangun di atas apa dasar Islam dibangun di atas dasar untuk mem memacu ketakuan kepada Allah supaya aman dari api neraka itu maka keluarga yang seperti ini pasti akan selalu berjalan di atas garis Allah artinya sesuai dengan syariat Allah karenanya segala bentuk kekurangan dan sebagainya itulah watak manusia tetapi kita akan bisa melengkapi dengan kita menjalankan syariat Allah dalam rumah tangga kita dan itu harus merupakan satu upaya terus menerus yang tidak ada habisnya sampai kita diberikan oleh Allah husnul khatimah barakallahu Baik, ya terima kasih ya Ibu Laila dan kita kembali di 8816363 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Siapa? Ya, ini dengan Bapak Aji Wibowo di yang di, di Gondang Dia Baru. Baik, iya. silakan Pak Haji. Uh, gini Pak, saya ini Pak Ustadz, saya mau tanya nih, uh, saya ini uh, seorang uh, pegawai negeri. Nah, uh, ini saya mau tanya, ini kan kalau di pegawai negeri itu kan biasanya di berdasarkan pengumuman dari sekjen itu masuk itu sekitar jam setengah delapan. Hmm. Nah, tapi ternyata orang-orang di kantor itu rata-rata masuk sekitar jam sembilan. Oh Yeah. Kalau misalnya kita itu mau tepat waktu jam setengah delapan, di sana itu udah sepi. Nah itu gimana strateginya? Apakah kita harus tepat waktu ataukah gimana itu? Iya, kalau sih ya. Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau misalnya ini ya di pegawai negeri perjalanan dinas hmm. itu selalu ditulis lima hari. Hmm. Walaupun misalnya perjalanan dinas hanya tiga hari atau sepuluh hari, hmm. itu kan ada uang lebihnya. Hmm uang lebih untuk biaya hotel, untuk penginapan, untuk ini hmm. segala macam. Nah itu hmm. gimana Ustaz hukum <laughs> daripada uang lebihnya itu? Karena hmm. selalu dikasih tanda tangan hari yeah. Hmm. apapun perjalanan yang kita lakukan. Iya. Yeah. Ya, saya kira cukup ya. Iya, terima kasih. Ya, Pak Aji Bowo, ini satu <laughs> terangan yang luar biasa. Dan kebanyakan juga dilakukan oleh pegawai negeri penguat yang lain. Begitu. <laughs> Makanya memang pertama kemungkinan sistemnya salah. Iya seperti orang perjalanan dinas dua hari dikali ditulisnya lima hari <laughs> jadi memang sistemnya salah yeah. sehingga orang disuruh mengikuti sistem yang salah itu dan kalau kemudian kita melawan arus mm. itu akan mengalami suatu pengucilan yang luar biasa so alim loh mm. kemudian sok suci lo macam-macam lah omongan <laughs> mereka itu tapi yang jelas Pak Haji Bawa harus berusaha semaksimal mungkin dengan sejujur-jujurnya apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dilaporkan kepada pimpinan, saya telah melaksanakan perjalanan dinas sebenarnya cuma tiga hari dan saya keluarkan ini, ini, ini, ini. Kalau kemudian pimpinan itu memberikan kepada Anda ya sisa yang ada itu maka itu tanggung jawab si pimpinan itu bukan lagi tanggung jawab Pak Haji karena Pak Haji sudah menjalankan tugasnya dengan benar nah kemudian apabila Uh, ketentuan dari sekjen jam 7.30 sementara mereka datang jam 9. Ini berarti Jangan-jangan sekjennya jatuhnya jam 10 lagi kan. <laughs> Satu pelanggaran yang memang sudah dicontohkan di banyak tempat seperti itu. Yeah. Dan ini ada merupakan pengkhianatan terhadap waktu. Mm -hmm. nah, karenanya uh, kita uh, jangan ikut-ikutan orang. Hmm. Kalaupun orang seperti itu rusak, jangan kita ikut rusak. Makanya Rasul mengatakan ba'dal Islam ghariban wa sa'udu ghariba fatuba lil ghuraba. Jadi oh, Islam itu awalnya dianggap asing, kembali kepada asing. Makanya orang yang menjalankan Islam secara benar, dia akan menjaga ketentuan waktu, hmm. dia akan menjaga amanat, dia menjaga segala macam bentuk apa ini tugas dan tanggung jawabnya secara benar, itu pasti oleh orang sekitarnya dianggap asing. Dan itulah kenyataan yang sedang kita alami sekarang ini. Yeah. Makanya paling kita bisa ingatkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu Anda untuk bisa berbuat yang terbaik dan kemudian pasrahkan urusan Anda kepada Allah. Barakallahu Baik, ini satu pertanyaan tentang mazhab ya. Saya mau tanya apakah hukumnya orang yang tidak bermazhab sedangkan saya sendiri tidak bermazhab. Iya. Nah, ini gimana tadi? Jadi pembicaraan masalah mazhab ini pembicaraan klasik mm -hmm. yang itu muncul pada abad kelima, keenam, ketujuh dan terutama masa-masa kejumutan. Mm. Di mana pada masa itu begitu kejumutan masyarakat terhadap madhab ini sepertinya orang yang tidak bermadhab itu haram. Mm -hmm. Dan orang yang bermadhab itulah yang benar. Pertanyaannya madhab yang mana? Mm -hmm. Sementara setiap madhab mengandung kebenaran, mengandung kesalahan. Mm -hmm. Kok bisa kemudian orang bermadhab dianggap benar, yang tidak bermadhab dianggap salah? Nah karena itu kalau kita lihat dari para pendiri madhab itu sendiri. Yeah. Al, al Imam apa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semuanya berkata, jangan kalian ambil pendapatku atau madhabku kecuali kalian tahu dari mana saya ambil dan bagaimana kekuatan dalil yang saya gunakan. Berarti itu dasarnya itibak, yeah. bukan pada dasar taklid. Hmm. Sementara yang muncul sekarang ini bermazhab itu dasarnya kepada taklid hmm. dan itu adalah merupakan satu pergeseran yang didasarkan banyak karena kebodohan. Karena itu para pendiri mazhab itu sendiri mengatakan di antara Imam Syafi'i di mana kita bangsa Indonesia ini masyarakatnya mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i mengatakan Ida ra'aita hadisan sahiha yukhalifu ra'i. Kalau kamu lihat hadis yang sahih dan kemudian itu berlawanan dengan pendapatku, farmi bihi ardal haik. Maka buanglah pendapatku itu jauh-jauh. Jadi kemudian beliau katakan, "Faidah sahal hadithu fahuwa madhabi." Kalau hadis itu sahih, maka dialah madhabku. Jadi kalau anda ingin bermadhab, maka ambillah madhab yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pasti jaminan kebenarannya dan itu kembali kepada ilmu yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya kepada kita dan itulah mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang akan selamat dalam firqah najiyah yang Rasul mengatakan hum ma'ana al-yawm ashabi mereka berpegang dengan sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku nah kalau kita menemukan itu maka sungguh kita berada pada mata yang benar warakawatiku baik ya kita kembali ke telepon di 8816363 assalamualaikum Waalaikumsalam siapa di mana dari Ibu Ida di Kali Abang silahkan ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam kata Ibu Ida ini Ustaz masalah keuangan ya amanat keuangan di suami uh, ini di sekolahan anak saya kan sedang ada pembangunan masjid. Hmm. Terus saya minta izin sama suami untuk tiap bulannya beri infak untuk pembangunan masjid. Hmm. Tapi suami saya eh, mengizinkan, um, cuman menurut saya jumlahnya kecil gitu, kurang kurang lah gitu. Kurang terkejut. <laughs> ya, hmm. tapi, uh, saya mau <laughs> usul sama suami Emang dia masalah keuangan agak ketat gitu ya. Hmm. <laughs> Jadi saya diam-diam tanpa sepengetahuan suami saya uh, jumlahnya saya tambah pakai uang belanja gitu. Hmm. Uh, uh, terus uh, yang kedua masalah ini di rumah kan ada seorang pembantu gitu. Dia sering pulang kampung suami saya bilang gini kalau dia sering pulang kampung ya, jadi setiap dia pulang kampung dipotong aja gajinya jadi buat biar apa buat pelajaran jangan dan sering-sering pulang lah gitu. Hmm. Saya nggak tegang, sering nggak menjalankan amanat suami saya itu. Yeah. oh, kan nah, gaji membantu seberapa sih terus dipotong ya, untuk uh, makan sehari-hari anaknya aja kurang gitu. Hmm. Uh, Gimana tuh Ustaz, saya termasuk istri yang mengkhianati suami atau tidak Ustaz? Ya, baik. Iya, <laughs> Waalaikumsalam. Ini persoalannya suami ketat terhadap materi apa pelit nih? <laughs> Suka matang-matang. <laughs> ya, barakallahu Untuk yang pertama, menyangkut masalah keuangan yang di sana ada pengetatan, di antaranya adalah ibu telah menyampaikan kepada suami untuk membantu pembangunan masjid dan itu adalah sesuatu yang uh, perlu diapresiasi langkah ibu itu benar mendorong suami untuk apa ini eh, mengeluarkan sedekah ini jalan Allah SWT selain yang wajib yang wajib tentu adalah eh, zakat dan infak atau kewajiban suami di dalam menafkahi apa anak dan istrinya Nah, apabila kemudian e, ibu telah melaksanakan tugasnya, ternyata sang suami ngasihnya uang kecil umpamanya. Apakah boleh kita ngambil dari uang apa eh, belanja? Itu tidak boleh, ibu Karena amanat yang diberikan oleh suami adalah untuk belanja belanja dan untuk sedekah adalah sedekah. Hanya kemudian yang perlu ibu tumbuhkan bagaimana kesadaran suami itu menjadi eh, lebih di dalam berinfak atau bersedekah itu. Sebab apa yang ibu rasakan itu kecil, tetapi tidak berarti kita mengambil dari sesuatu yang lainnya yang sudah ditetapkan. Jadi paling enak ibu kemudian dari hasil belanja itu, apabila lebih, ibu mufakat saja sama suami. Kalau ada lebih, saya infakkan ya buat amal kita di akhirat. Hmm. Terus apalagi yang akan kita apa ini pertahankan kalau kemudian hanya memberikan yang kecil-kecil seperti itu. Maka sesuatu seperti itu bagus sekali untuk iya. mendorong yeah. sang suami. Adapun untuk masalah pembantu, ini tidak bisa main potong di tengah jalan seperti itu. Tetapi hmm. harus dibuat kesepakatan dari awal. Ketika yeah. pembantu itu bekerja di rumah, kamu akan bekerja di tempat kami selama tiga bulan. Selama tiga bulan kamu nggak boleh pulang. Hmm. Kalau kamu pulang selama tiga bulan berarti dan itu tanpa apa ini suatu alasan yang dibenarkan berarti kamu akan uh, dipotong gajimu sekian karena hmm. kamu akan uh, mangkir dari kerja kamu itu kesepakatan boleh-boleh iya. saja al muslimun ala syurutihim orang muslim itu tergantung dengan syaratnya yeah. tapi kemudian langsung main potong gitu tidak betul juga hmm. karenanya uh, perlu ada kesepakatan dari awal dan jangan kemudian kita mendalimi orang yang kemudian barangkali dia lebih membutuhkan daripada kita baik ya rekan rekan masih banyak e, pertanyaan saya yakin dan SMS juga sudah penuh ya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya baik Ustaz, kita akan menjawab beberapa SMS yang sudah bergabung malam ini. Ya. Dan ini sangat cepat ya karena begitu banyaknya yang masuk. Yang pertama sebentar. Ustaz eh, maaf menyimpang dari materi ya. Hmm. Jadi sesungguhnya bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya barakallahu fiik. Yang pertama seperti bagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa eh, eh, maaf surat Al Imran Allah sebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah Rasulullah. Jadi rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam semua aspek ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Hmm. Kemudian kedua, bahwa kita harus menghormati Rasulullah, menghargai Rasulullah sebagai panutan buat kita. Sebagaimana Allah katakan, "Laqad lakum fi Rasulullah uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan buat kita yang kemudian harus kita ikuti beliau di dalam perilaku, aktivitas, kegiatan dan seluruh sepak terjang kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, kita harus mengagungkan Rasulullah SAW dalam arti yang proporsional, hmm. tidak sampai menuhankan Rasulullah. Allah katakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid." Katakan oleh Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Artinya kita harus dudukkan Rasulullah sebagai manusia jangan kita dudukkan dia sebagai Tuhan. Hmm. Ya, sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa e, sungguh seluruh musibah ini tidak akan pernah terselesaikan kecuali denganmu wahai Muhammad. Hmm. Dengan wahai Muhammad. Itu adalah suatu ungkapan yang jelas syirik dan tidak dibenarkan. Jadi kalaupun kita eh, apa nih eh, menghormati Rasulullah dalam posisi dia sebagai utusan Allah bukan sebagai Tuhan. Makanya ketika orang mengatakan kepada Rasulullah Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah semua ini adalah terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul hmm. maka Rasul marah kepada dia selalu mengatakan aja'altani lillahi nidda apakah engkau telah menjadikan aku tandingan bagi Allah qul Masya Allah wahdah katakan seluruh ini tergantung daripada kehendak Allah nah karenanya kalaupun kita ingin menyertakan Rasulullah di dalam uh, upaya kita mendapatkan petunjuk yang itu semua kita peroleh dari Allah melalui ajaran Rasulullah maka kita katakan semua ini kita peroleh hidayah dari Allah kemudian berdasarkan ajaran yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Dengan cara itu maka kita tidak lagi apa yang mengkultuskan Rasulullah dan apa yang terjadi dengan masyarakat yang seringkali mengagung-agungkan Rasulullah dan itu mereka telah sampai pada batas melebihi porsinya bahkan menuhankan Nabi Muhammad SAW dan itu adalah sesuatu yang keliru dan karena Rasul mengatakan apa ini e, halakal mutanatiaun sungguh orang yang melebih-lebihkan itu adalah orang yang musnah ya barakallahu fikum baik ya rekan kita berikutnya dari 0813 0809 sekian ini dari Bapak titik-titik ya di Tambun Apakah dosa ibu kita dan adik perempuan tanggung jawab kita sementara bapak kita sudah meninggal dunia? Ya, uh, apa hubungan dosa ibu dan adik perempuan dengan dia? Ya. Uh, dosa masing-masing orang ditanggung hmm. sendiri-sendiri. Alil Ya. insani illa masa. Masing-masing orang akan menanggung apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hmm. Nah, kalau kemudian ibu kita itu e, tentunya sudah sampai pada masa tua. Hmm. Jadi ketika orang itu sudah um, akan balik sampai dia masa tua sebelum dia pikun, itu dia akan menanggung jawab seluruhnya. Begitu pula adik kita. Selama dia sudah balik, maka dia akan menanggung jawab seluruh perbuatannya. Kecuali kalau gila, dia termaafkan. Atau tidur, dia termaafkan. Atau lupa, dia termaafkan. Nah, Eh, karena itu dosa ibu, dosa saudara hmm. akan ditanggung jawab sendiri-sendiri. Hanya kemudian kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka, hmm. menyadarkan mereka, mendakwahi mereka. Ketika kita melihat sesuatu penyimpangan dilakukan oleh mereka, kewajiban kita untuk mengingatkan, menyadarkan. Dan kalau kemudian kita masih kecil, kita arahkan supaya dia berjalan di atas garis yang benar kita. gitu. Ya, baik. Kemudian kembali tentang khianat ini, bagaimana cara mengatasi segala bentuk pengkhianatan yang datang dari dalam diri kita sendiri terhadap ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh, menarik sekali pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa eh, mengeliminasi ya, hmm. kemudian menyingkirkan bentuk uh, khianat yang ada pada diri kita kepada Allah itu. Sebenarnya eh, di dalam banyak kesempatan pengajian hmm. selalu saya tumbuhkan pertanyaan terutama pengajian yang baru hmm. itu pertanyaan saya sederhana saja ya, saudara ibu-ibu atau saudara semuanya sudah belajar tauhid sekian lama kemudian sudahkah kalian kenal tentang Allah kemudian siapa Allah itu nah bagaimana kita bisa mengenal Allah itu kemudian bagaimana cara kita untuk mendekati Allah itu dan apa yang dimaukan oleh Allah kepada kita itu Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka itu indikasi orang tersebut tidak mengenal Allah. So, kalau dia mengenal Allah, dia akan tahu tentang Allah dan tahu apa yang dimaukan oleh Allah. Nah, kalau kita tahu atau kenal Allah dan tahu apa yang dimaukan oleh Allah, otomatis kita akan selalu mendekat kepada Allah. Bedanya, kalau kita itu takut sama macan, takut sama sesuatu yang menakutkan gitu, kita menghindari. Hmm. Tapi kita takut sama Allah justru sebaliknya malah mendekat begitu. Nah, kemudian kalau uh, kita itu tahu apa yang dimaukan oleh Allah, sementara kita kenal sama Allah, maka otomatis kita akan berjalan ke arah apa yang diridai oleh Allah, dimaukan oleh Allah itu. Karenanya di dalam Al-Quran itu ungkapan-ungkapan Innallaha yuhibbut tawabin ya hebat mutatahhirin. Allah Allah itu suka kepada orang yang bertaubat. Allah itu suka begini, Allah suka begitu. Karena itu adalah yang disukai oleh Allah SWT kita laksanakan. Ya, kalau kita itu uh, beribadat dengan tauhid yang benar, Allah suka kepada kita. Kalau kita bakti sama Allah, Allah suka kepada kita. Dan seterusnya itu semua adalah merupakan ketentuan syariat yang Allah perintahkan kepada kita jika kita fahami itu secara benar dan itu dengan ilmu kemudian kita amalkan secara konsekuen, maka insya Allah ide itu taufik yang Allah akan berikan kepada kita itu akan kita peroleh. Ya. Baik, kemudian uh, Ustaz kita berusaha ya kalau kita berusaha untuk tetap istiqomah dengan ilmu yang telah kita ketahui sementara suami belum ya bagaimana ini sebaiknya apakah ketaatan istri di sini sebagai jihad ya ya tentunya ketika kemudian seorang istri itu mendapatkan porsi ilmu tentang din ini, tentang agama ini melebihi porsi suaminya, hendaknya kita mencontohkan yang baik. Hmm. Kita ajarkan dia dengan cara yang bijaksana, tanpa menyinggung. Karena itu akan bisa menimbulkan satu masalah ketika kemudian caranya salah. Ya, karenanya e, pertama contohkanlah di hadapan dia bahwa apa yang kita ketahui itu mengandung makna dan kemudian dibenarkan menurut agama. Umpamanya kita apa ini eh, puasa Senin Kamis, puasa ayam mulbit, atau kita tahajud waktu malam, kita baca Quran, kita bersedekah, kita berkata-kata yang baik di hadapan dia, sementara dia orangnya kasar. Umpamanya orang yang kemudian suka molor, malam nggak pernah bangun umpamanya dan sebagainya, itu bisa kita uh, sadarkan dia dengan perbuatan kita hmm. tanpa kita harus banyak berbicara sebab Eh, sekali berbuat itu lebih baik pada seribu kali berbicara. Karena itu percontohan itu adalah paling dahsyat dalam proses pendidikan. Hmm. Nah begitulah ibu kalau memang sudah memperoleh ilmu itu tunjukkan kepada suami kita sebagai satu bentuk pengarahan secara tidak langsung yaitu persuasif. Yeah. Dengan cara itu mudah-mudahan dia menjadi sadar dan memperbaiki dirinya insya Allah. Baik. Ya ini Ustaz bagaimana bila ada seorang akhwat yang mau meninggalkan semua kemaksiatannya karena dia mencintai seorang ikhwan Eh, gimana tuh? Ya, ini tergantung niatnya. <laughs> niatnya harus karena Allah dulu. Yeah. Ya, niatnya harus karena Allah dulu, bukan karena si ikhwan itu. Mm -hmm. Jadi dia harus perbaiki dirinya bertakwa kepada Allah. Mm -hmm. Kembali kepada Allah dengan kemudian me, apa ini mentauhidkan Allah secara benar, menjalankan ibadah secara benar, menumbuhkan kesadaran di dalam menegakkan syariat Islam secara benar. Mm -hmm. Baru kemudian dia berusaha bagaimana untuk memperoleh calon yang saleh yang sesuai dengan ketentuan syariat dan itu ukurannya agama mm-hmm. bukan pada hal-hal lain ketika dia sudah sama sejalan dan kemudian menikah mudah-mudahan itu akan menjadi titik awal dari satu perubahan bersama dalam satu rumah tangga yang berdasarkan syariat Islam itu insyaallah ya Baik, kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan tentang sebetulnya nanti di akhir akan dijawab ya. Ada yang bertanya tentang alamat Yayasan Al-Islam itu di mana? Iya. Tapi boleh sekarang dijawab sih? Ya, insya Allah. Yayasan Al-Islam ini berada di Kampung Sawah. Hmm. Posisinya persis sebelum Puri Gading. Dan di wilayah itu memang eh, cukup eh, marak sekali gerakan kristenisasi. ya. Dan cukup banyak Eh, orang-orang uh, Islam yang menjadi Kristen di wilayah itu, terutama hmm. kalangan Betawi. Yeah. <laughs> Dan uh, saya mendapat informasi dari ketua RW setempat itu hmm. ada sekitar 20% persen orang Islam yang masuk Kristen. Hmm. Dan satu oh. RW penelitian daripada anak-anak kita di sana itu ada sekitar 14 gereja. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi cukup satu RW. Satu RW. Cukup apa ini mengejutkan memang hmm. dan mereka rupanya memang gerakannya dari semua sisi baik itu pendidikan hmm. kemudian hmm. apa ini rumah sakit kemudian kebaktian-kebaktian yeah. Ya. sosial dan sebagainya itu makanya uh, posisi al Islam itu bagaimana untuk menyelamatkan umat hmm. Islam di wilayah itu dan di yeah. wilayah lain yang kemudian eh, membutuhkan untuk penyadaran tentang Islam. Ya, nah, baik. Mudah-mudahan keberadaan Islam di sana bisa mengkanter ya. gerakan-gerakan Kristenisasi yang begitu marah. Baik, Ustaz, apakah ketaatan terhadap ketentuan Allah juga termasuk dalam hukum dan pemerintahan? Bagaimana status negeri kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Mohon penjelasan. Ya, barakallahu fikum, ketaatan kepada Allah mutlak. Hmm. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Tapi ketaatan kepada pemimpin terikat. Hmm. Bergantung. Yeah. Makanya Allah katakan ya aman ati Allah wa atiur Rasulah wa ulil amri minkum. Yeah. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri, ulil amri pemimpin-pemimpin kalian. Hmm. Di dalam uh, penjelasan ahli tafsir itu ada dua, ulil amri itu bisa mereka itu penguasa yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya saat itu atau mereka itu adalah ulama yang mengarahkan masyarakat ke arah yang benar. Nah, apabila kemudian taat kepada Allah dalam ayat itu mutlak, tidak ada tawar-menawar. Semua ditetapkan oleh Allah kita taati. Semua yang ditetapkan oleh Rasulullah kita taati, itu mutlak. Tetapi berkaitan dengan pemimpin tadi itu, adalah bersyarat. Jika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taati. Tetapi jika kemudian pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat. Karena Rasul mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Hmm. Tidak ada ketaatan kepada apa? Makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan diberikan kepada kita pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah wa'ala. Yeah. Kemudian Ustaz ini pertanyaan tentang satu kitab yang sering dijadikan rujukan oleh para apa namanya masyarakat juga terutama dalam tanda kutip orang-orang sufi ini ya hmm. tentang kitab al-hikam apakah kitab al-hikam itu sesat atau tidak soalnya kitab tersebut yang dijadikan sebagai bahasan dalam acara kongkow bareng Gusdur di radio Jil Iya. e, memang kitab Al-Hikam itu karangan apa ini atau Al-Iskandari hmm. itu mengandung berbagai hal yang ke arah e, sufi. Hmm. Yang di dalamnya mengandung e, sejumlah penyimpangan di dalam masalah akidah. Hmm. hmm. Karenanya para ulama mengingatkan untuk tidak e, mengakses buku itu kecuali orang yang faham tentang akidah yang benar untuk meluruskan Nah demikian pula sejumlah kitab-kitab lain yang kemudian kita kenal dengan mujarobat dan yeah. sebagainya <laughs> itu adalah merupakan satu bentuk pegangan di masyarakat yang mengarah ke arah yang salah. Mm -hmm. Karena itu eh, jangan lagi bergantung dengan hal seperti itu, bergantung kepada Al-Quran yeah. yang sudah jelas dan sampai kepada kita. Dan itu adalah kepastian kebenarannya nggak diragukan lagi 100%. Mm. Begitu pula kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW yang semuanya juga sampai kepada kita dengan kumpulan Al-Jami' Sahih Imam Bukhari, mm. kemudian eh, Sahih Muslim kemudian uh, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Sunan Al-Kubra -Al hmm. lil Baihaqi dan sekian banyak daripada kumpulan kitab-kitab hadis yang kemudian oleh para ulama sudah dilakukan satu upaya penyeleksian mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Dengan cara itu kita akan mendapatkan secara langsung sumber yang akurat yaitu berasal dari Rasulullah SAW dan itu sudah sampai semuanya kepada kita tinggal kita bagaimana merujuk ke tempat itu sehingga kita tidak lagi terbawa kepada karangan-karangan yang seringkali tidak jelas bahkan mengarah kepada satu bentuk penyimpangan Allah alam. Baik Ustaz, bagaimana hukumnya hormat ya bendera dalam rangka lomba? Biasanya ini ada anak-anak ya. <laughs> Kalau dulu kita waktu sekolah SD gitu kan, sebelum kita masuk atau SMA sebelum kita masuk kelas itu kan ada penghormatan terhadap bendera merah putih. Hmm. Nah, ini pertanyaannya seperti itu, bagaimana hukumnya? Ya, warkalafikum e, eh, sebenarnya sesuatu yang dihormati itu pasti berharga. Berharga sekali. Dan e, dalam kehidupan Rasulullah SAW itu setiap kali ada pasukan yang dikirim oleh Rasulullah, mereka membawa bendera. Hmm. Termasuk pada saat Rasulullah SAW akan menyerahkan bendera, orang berebut. Iya. Yeah untuk dapat memperoleh bendera itu. Sehingga kemudian mengatakan, saya akan menyerahkan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, saya tidak berharap kecuali pada hari itu untuk bisa memperoleh bendera itu. Artinya Rasulullah pun menggunakan bendera itu untuk menjadi suatu pertanda bahwa umat Islam adalah suatu bagian yang kemudian ditandai dengan bendera yang dibawa oleh salah seorang yang mendapat amanat tugas mendapatkan eh, memegang bendera itu. Tetapi kemudian bendera itu dianggap keramat. Bendera itu mempunyai suatu kesaktian. Bendera itu kemudian mempunyai suatu kelebihan-kelebihan. Jelas itu melebihi daripada porsinya. Hmm. Karenanya tidak layak kemudian kita justru menghormat kepada bendera. Karena bendera itu adalah bagian daripada alat. Hmm untuk fasilitas menentukan oh Indonesia itu penjaganya merah putih oh Jepang itu benarnya begini Belanda itu benarnya begitu sama halnya ketika orang main bola sepak bola itu juga pada punya bendera-benderanya juga. Iya. Tapi ketika bendera itu kemudian dibawa kesak membawa kesaktian bahwa bendera ini akan dapat untuk menyelamatkan bangsa, bahwa bendera ini akan menyelamatkan sekuat sekian banyak masyarakat dari bencana dan sebagainya. Iya. Itu berarti sudah melebihi porsi yang seharusnya dan itu tidak dibenarkan karena itu bisa menjadi syirik warahmatullahi Baik. Ya Ustaz, eh, saya terkadang eh, suka membicarakan hal-hal pribadi pada tetangga saya. Apakah hukumnya dan bagaimana cara mengatasinya? Karena saya belum tahu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu punya masalah, hmm. masalah itu harus diklasifikasi. Ada ya. masalah yeah. yang pantasnya disampaikan kepada Allah. Hmm. Hal seperti itu tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya seperti minta rezeki, minta jodoh. Ah, iya, ha? iya. Itu harus dikeluhkan kepada Allah, minta kesembuhan, minta hmm. sama Allah. Tetapi ketika yang kedua, bagian daripada halal yang berkaitan dengan kapasitas manusia. Hmm. Kita badan kita sakit, kita ngeluh ke dokter. Saya panas dokter, hmm. saya pusing dokter, saya ini tolong dikasih obat untuk yang cocok dengan posisi saya sehingga bisa sembuh. Hmm. Meskipun kita yakin yang menyembuhkan hanya Allah, tapi manusia penyebabnya untuk, uh, sebagai sebab untuk bisa mendapat kesembuhan itu. Nah, begitu pula ketika Anda berbicara dengan tetangga Anda, apakah yang Anda bicarakan itu porsinya Allah hmm. ataukah porsi manusia? Kalau dalam porsi manusia kita diskusi dalam satu bisnis, kita berbicara dalam satu apa ini rencana bersama ya untuk membuat satu program tertentu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut tentang masalah Allah, tentang menyangkut masalah apa ini prerogatif Allah, jangan disampaikan kepada manusia. Sebab kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang mengeluhkan sesuatu kepada manusia, padahal itu adalah merupakan hak Allah, maka dia telah melecehkan Allah. Sampai seperti itu. Ya. Makanya para nabi kita temukan mereka dalam keadaan lapar pun laparnya sama Allah. Allah Rabbi. Allah. Hmm. Ini lima anzalta ilayya min khair fakir. Ketika dia Musa lapar itu dia kata ya Allah, sungguh yang aku peroleh adalah kebaikan yang sedikit. Kemudian hal itu ditangkap oleh nabi yang lain Oh dia sedang lapar itu. Ketika Nabi Ayub sakit dia kata Rabbi apa ini masanya duru antar rahimin ya Allah aku sedang menderita ya Allah engkau maha pengasih jadi sesuatu yang menjadi hak Allah sampaikan kepada Allah. hmm Untuk porsi manusia Anda berbicara, Anda bermusyawarah, Anda berdiskusi, Anda kemudian konsultasi dalam kapasitas manusia nggak ada masalah. Dan itu akan mengurangi beban nah, memang menurut ilmu psikologi orang menyampaikan bebannya kepada orang lain yang dipercaya itu bisa mengurangi sampai 50%. Baik. Iya. Dan ini ada satu pertanyaan yang rasanya memang harus di diskusikan antar manusia ini tadi. Yeah. <laughs> Walaupun pada hakikatnya dia harus minta kepada Allah. Ustaz saya nikah sudah 10 tahun, istri saya selingkuh dengan bapak tirinya. Allah. Dengan mertua dengan mertuanya dan dengan banyak orang. Saya sudah tidak tahan lagi apa yang harus saya lakukan. Ya, kalau memang apa yang disampaikan itu benar. Hmm. Dan itu harus dibuktikan. Ya, jangan cuma tuduhan. Betul. Sebab kalau tuduhan itu akan dapat menyebabkan suatu bentuk masalah baru lagi. Yeah. Kalau sudah terbukti, itu bisa dengan pertama pengakuan dia. Mm. Yang kedua adanya saksi. Yeah. Yang ketiga adanya bukti-bukti. Mm. Telurnya dalam dia dibawa sama orang itu. Ya. <laughs> adanya bukti-bukti seperti itu. Iya. Maka itu menjadi satu kekuatan buat Anda bahwa Anda istri Anda telah selingkuh. Mm. Dan kalau itu terbukti, berarti dia telah melakukan satu pelanggaran dalam syariat Allah dan istri seperti itu tidak pantas jadi istri. Yeah. Maka dilepaskan saja lebih bagus hmm. dan carilah istri lain yang salehah insyaallah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Baik. Dan suruh dia untuk bertobat. Ya, kalau dia bertobat boleh kembali. Kalau nggak bertobat jangan. Baik. Barakallahu Ya, rekan dakta masih banyak SMS yang bergabung malam ini tapi tidak kita bacakan tuntas. Mohon maaf juga rekan yang ingin bergabung lewat 8816363 juga mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kita sudah di akhir penghujung acara ini Ustaz. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara ini, silakan. Ya, barakallahu fikum. Eh, sebagaimana tadi kita telah membicarakan bagaimana tugas hidup kita ini adalah mengemban amanat Allah di dalam menjalankan syariat Allah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita sambil kita minta kepada Allah bila kita kekuatan Allah untuk menjalankan tugas hidup yang sekali ini yang penuh dengan tantangan ini sesuai dengan apa yang koridoi dan kemudian berikan kepada kami husnul khotimah dan kalau itu bisa kita peroleh maka sungguhnya kita telah menjalankan hidup ini secara benar dan inilah sesuatu yang diinginkan oleh setiap muslim di dalam menjalankan tugasnya sehingga dia memperoleh kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat yang kesemuanya adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dibebankan kepada kita berupa amanat itu, amanat istri, amanat harta, amanat kekuasaan, amanat seluruh anggota tubuh kita bila kita sadari itu sebagai satu amanat, kita menjalankannya secara benar sesuai dengan syariat Allah, mudah-mudahan itu akan menyadarkan kita untuk selalu ke arah kebenaran dan kebenaran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu Muhammad. Baik, rekan dakta, tidak terasa waktu terus bergulir dan kita sudah di penghujung acara malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari kami yang tentu saja tidak memiliki kesempurnaan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan Anda. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri dari ruang dengar Anda, juga rekan Firman Hakim yang terus menemani Anda dari pagi hingga larut malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Dan kita tutup dengan kalimat Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam